Saya ingat apa definisi gunnah? sautun ladzidun suara yang merdu suara yang bagus yang enak yang ada pada nun ya demikian pula tanwin dan juga mim ketika sukun dan tidak diidharkan tuhunlah menamakan idgham nun sukun atau tanwin terhadap ya atau waw atau nun atau mim sebagai idgham nakis bigunnah Saya ingat Kenapa sebagian ulama menamakan idgham nun sukun atau tanwin terhadap ya atau waw atau nun atau mim sebagai idgham nakis berguna تفضل Kenapa dinamakan sebagai nakis berguna? Hmm? طيب لذهاب الحرف وبقاء sifat ya karena hurufnya hilang yaitu nunnya atau tanwinnya tetapi sifatnya tetap ada Baik. sehingga dinamakan naqis begunna berbeda dengan pendapat jumhur yang mengatakan idgham ya nun sukun atau tanwin terhadap mim dan nun disebut kamil begunna. ini disebut kamil begunna. Hmm. Dikarenakan sempurna masuk ke dalam nun dan juga ke dalam mim. tujuh huruf yang membagi kepada nakis bigunnah ketika nun sukun atau tanwin berjumpa dengan waw ataupun ya dan kamil bigunnah ketika nun sukun atau tanwin berjumpa dengan nun ataupun mim Masa babul idgham nun sukun atau tanwin ila al waw wal ya apa sebab idghamnya sukun atau tanwin terhadap waw dan ya yang lainnya yang belum menjawab apa sebabnya idgham sukun atau tanwin terhadap ya dan waw sebabnya ma madha 'ala at-tullabi wa ma sayati lil mudarrisi yang berlalu itu kewajiban murid yang akan datang tugas guru ini sudah kita lalui apa sebabnya itu gom nun sukun atau tanwin terhadap waw dan ya Ingat Fadlu, ya jangan sungkan. Waktu bergulir. Hmm? Baik, litqarru. Karena faktor kedekatan makhraj keduanya nun sukun tanwin dengan wau dan ya. Kemudian masa boleh idgham nun sukun atau tanwin manun bersama nun apa sebabnya yang lainnya yang belum jawab طيب للتماثل للتماثل karena ittafaqa makhrajan wa sifatan Kemudian masabul idgham nun sukun tanwin ma'al mim bersama mim. Apa sebab idghamnya? Hmm? Ada yang berkata cuma pelan. Jangan seperti gadis pingitan. Pelan. Eh. Kun rijalan jadi laki-laki. Yeah yang memiliki ketegasan ya, kelantangan apalagi dalam apa pelajaran ya. dan bisik-bisik Baiklah. Li kita janus ya karena اتفق أو اتحد في أكثر الصفات أو في جميع الصفات في جميع الصفات اتحد fi جميع sifat bersatu dalam seluruh sifatnya sama Ibn taqarub ittahada fi aktsari sifat karena bersatu pada kebanyakan sifatnya kebanyakan sifatnya mirip itu taqarub Tajanus di seluruh sifatnya sama. Kendatipun makhrajnya berbeda. Tikhatifillah. Raji'u. Ini murajaah. والحجة للأكثرين في بقاء الجنة عند الياء والواو dan hujjah di sisi kebanyakan para ulama qiraah fi baqail gunnati tersisanya gunnah pada ya dan waw ya, hujjah kebanyakan para ulama qira ahli qiraah ya, sisanya atau masih adanya gunnah pada ya dan waw ma fi baqaiha min ad-dalalati 'ala al-harf al-mudghami yaitu sebagaimana tetapnya ada gunnah tersebut ditunjukkan oleh huruf mudgham oleh huruf mudgham mudgham itu nun sukun dan tanwin jadi adanya gunnah pada ya dan waw karena ditunjukkan oleh gunnah yang ada pada huruf mudgham yang diidghamkan huruf yang didgomkan yaitu nun sukun atau tanwin wa yuqawi dzalika annahum mujmi'una ala baqa'i saut al-itbaqi dan yang menguatkan hal itu bahwasanya mereka sepakat para ahli qiraah sepakat ala baqa'i saut al-itbaqi atas tetap tersisanya suara idbaq idza udgimat fit ta'i ketika diidghamkan kepada ta Kenapa di sini membawakan ta? Ya. Hendak disamakan. Ya, artinya kenapa nun sukun atau tanwin ketika berjumpa dengan ya atau waw dibaca itu gom, karena masih adanya sifat gunnah pada nun sukun dan tanwin itu pada huruf yang mudgham pada huruf yang diidghamkan huruf yang diidghamkan adalah nun sukun dan tanwin sementara ya dan waw disebut mudgham fihi yang dimasuki ya, yang dimasuki atau disebut sarungnya yang sudah kita lewati ya huruf idgham atau nun sukun dan tanwin itu disebut pedang ya. Kemudian huruf-huruf idgham itu ya. disebut sarungnya. Ya. Sehingga disebut mudgham fihi. Di sini diserupakan seperti idghamnya to kepada ta. Ya. Para ulama sepakat atas tersisanya suara itbaq pada to ketika apa ketika dia digomkan kepada ta menunjukkan apa sifat mudgom itu sifat mudgom sifat huruf yang diidgomkan masih tersisa masih ada demikian pula sifat mudgom pada nun suku dan tanwin masih ada ketika berjumpa dengan ya ataupun waw itu dalilnya yang menguatkan hal itu karena huruf mudgham, huruf yang diidghamkan masih ada sifatnya. Masih tetap seperti masih tetapnya dan tersisanya sifat yaitu baq pada to kendati pun diidghamkan kepada ta. Iya. Seperti di Al-Maidah ayat yang ke-28 tidak hilang total begitu saja huruf ya Huruf mudgham ingat apa di sini huruf mudgham? di Al-Maidah ayat yang ke-28 yang disebut mutuqom yang mana? mutuqom yang mana? Oh, gak paham bahaya. <laughs> Mana mutuqom mana mutuqom fihi. Mana pedang, mana sarungnya. Ya, masukannya nanti nggak bisa. Ingat mudgham adalah huruf yang diidghamkan, yang dimasukkan. Hmm. Mudgham fihi adalah huruf yang dimasuki. Mudgham adalah huruf yang dilebur. Mudgham fihi sebagai peleburnya yang meleburnya. di Al-Maidah ayat ke-28 untuk melihat mana mudghamnya. Mana mudgham, mana mudgham fihi. Mudgham ya rijal. To, itu rijal namanya. To bisa keras. <laughs> Kalau inas perempuan kan to. Ya, lagi lagi to. Iya. pendidikan orang-orang Yaman ya di sini masih dekat kita baca hadis itu dari ujung sana ya, karena masjidnya luas tanpa speaker itu harus kedengaran ke depan ke guru ya. nggak pakai speaker Ini hanya rijal yang masuk yang mampu bisa membacanya yang punya suara yang nggak bisa baca ya. Ya. Ikhwati fillah. Maka mudgham ya apa? Tak dia. Tak. Maka antum lihat apakah serta merta hilang to ya ketika di hadapannya ada tak? Tidak. Tetapi sifat itu itbaq yang ada pada to tetap ada. Basal ta. Ya, kita basat ta. Tapi apa? to nya tetap ditampakkan sifatnya basal ditebalkan basal ta baru yang keluar ta. Iya. Ini menunjukkan bahwasanya mudgham ya sifat huruf mudgham mazala baqiyah tetap ada Ya, tetap tersisa. Ya. Demikian pula di An-Naml ayat yang ke-22. Tetap itbaq nya masih ada. Ahal tu baru yang keluar ta. Ya. Tidak tu. Tidak hilang punah begitu saja. Ini hujjah indal aktsarin. Ya, kenapa katanya nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya atau wau kok masih ada gunnah ya? Maka gunnah tersebut terhasilkan dari mutgom, dari huruf yang diidghamkan bukan dari mudgham fihi karena mudgham fihi ya dan wau tidak memiliki sifat gunnah ya. fihi ya dan wau tidak memiliki sifat hunna ya. Fabaqawul itbaqi ma'idghami ta'i sehingga tersisanya itu bab bersamaan dengan diidghamkannya to kepada ta tapi itbaqnya tetap ada syabihun bibaqail gunnati menyerupai menyamai tersisa ya gunnah ma'idghamin nun bersama diidghamkannya nun kepada yang setelahnya itu yang menguatkan pendapat mereka mereka ambil dari idgham yang lain yaitu to kepada ta sifat mudgham ternyata apa terus ada hmm. ini sifat aktsarin dari para ahli qiraah berbeda dengan wal hujjatu li khalafin adapun hujjahnya khalaf ya. khalaf yang sudah terlewati yang berbeda dengan pendapat jumhur hmm. الحمزة في إذهاب الغنة أن ينقلب الحرف الأول من جنس الثاني ويكمل التشديد ويكمل التشديد ولا يبقى للحرف ولا لصفاته أثر Adapun hujahnya khalaf yaitu fi idhabil gunnah hilangnya gunnah karena ayan qalibal harful awal berubahnya huruf yang pertama menjadi jinsi dari jenis yang kedua jadi hilangnya gunnah pada mudgham karena berubah huruf yang pertama yaitu nun sukun atau tanwin min jenis termasuk dari jenis yang kedua termasuk pada jenis yang kedua yaitu pada nun dan mim ya. ketika hilangnya gunnah pada mudgham pada huruf yang pertama yaitu nun sukun atau tanwin dikarenakan termasuk dari jenis yang kedua termasuk dari nun ataupun mim. Sehingga karena sejenis dengan huruf yang kedua nun sukun dengan nun atau nun sukun dengan tanwin wa yakmulu itu sehingga sempurna tasydidnya. Ya. Sempurna tasydidnya karena sejenis. mim Mimma Atau minan nar dan yang Walaya yabqalil harfi wala'li sifatihi atharun sehingga tidak tersisa pada huruf dan pada sifatnya athar ya, bekas sedikit pun tidak ada ya. ini hujahnya khalaf dikarenakan huruf yang pertama yaitu mudgham termasuk dari mudgham fihi sejenis dengan mudgham fihi dan ingat kalau sejenis berarti apa ya pada mim pada mim. Oleh karenanya sempurna di tasdid karena huruf yang pertama mudgham termasuk atau sejenis sesuai di kebanyakan sifatnya dengan mim. Alasannya saja. Hmm. Kemudian wattafaqal ulama'u para ulama sepakat ala al gunnata ma'al ya'i wal wawi diulas lagi. Nah, dhabba. Para ulama sepakat bahwasanya gunnah yang bersamaan dengan ya dan waw gunnatul mudghami. Gunnah yang terhasilkan dari mudgham. Ya. Gunnah yang mengiringi ya dan waw itu adalah gunnah yang terhasilkan dari mudgham dari nun sukun atau tanwin itu poin yang pertama yang kedua wa ma'an nuni sedangkan gunnah yang menyertai nun ya gunnah yang menyertai nun ketika nun sukun atau tanwin berjumpa dengan nun gunnahnya dari mana Muncul gunnahnya dari mana? Kata mereka para ulama yaitu gunnatul mudghami fihi. Gunnah yang terhasilkan dari mudghom fihi, dari nun yang berada di depannya. Bukan dari mudghom Dari nun yang berharokat. Ya. Kita ulang. Gunnah yang menyertai ya dan waw gunnahnya terhasilkan dari mudgham dari nun sukun atau tanwin. Sedangkan gunnah yang menyertai nun yaitu gunnah yang terhasilkan dari mudgham fihi, dari huruf nun yang berharokat. Ya, dari huruf nun yang berada di hadapan nun sukun atau tanwin. Ya, tadi yang dikatakan khalaf. Karena huruf yang pertama yaitu huruf mudgham sejenis dengan huruf mudgham fihi bahkan di sini apa bukan sejenis lagi sama tamatur satu makhraj satu sifat sehingga dari sukun dan tanwinnya hilang gunnahnya berubah dengan gunnah yang kedua Waktalafu ma'al mimi dan para ulama berselisih berbeda pendapat gunnah yang dihasilkan ketika nun sukun atau tanwin berjumpa dengan mim ini yang berselisih gunnah yang ada pada mim ketika nun sukun atau tanwin berjumpa dengan mim dari mana gunnahnya wasohihu yang sahih menurut terjih atau ba anna annaha gunnatul mudghami yang sahih menunjukkan karena tadi berselisih ya. bahwasanya gunnahnya nun sukun atau tanwin ketika berjumpa dengan mim adalah gunnahnya mudgham gunnahnya yang terhasilkan dari mudgham dari nun sukun atau tanwin Iya. Seperti apa? Mimman mana'a Mimman mana'a Ini gunnah yang ada di sini Dari mana gunnahnya? Apakah dari mim atau dari nun sukun? Maka terjihnya di sini dari nun sukun Dari mudgham hmm. Kenapa alasannya? dikuatkan gunahnya ini dari mudgham dari nun sukun atau tanwin bukan dari mim lianna gunnatan nuni azhu min gunnatil mim karena gunahnya nun itu azhar lebih tampak lebih jelas ketimbang gunahnya mim itu alasannya sehingga di sini dimenangkan gunahnya nun yang ada pada mudgham pada huruf yang diidghamkan bukan pada mudgham fihi karena mudgham fihi mim difahami ini tiga poin ya gunnah ketika nun sukun atau tanwin berjumpa dengan waw dan ya terhasilkan dari nun sukun atau tanwin jadi mudgham gunnah yang terjadi ketika nun sukun atau tanwin berjumpa dengan nun terhasilkan dari mudgham fihi yaitu dari nun bukan dari nun sukun bukan dari tanwin dan yang ketiga Hunnah yang terhasilkan dari nun sukun atau tanwin ketika berjumpa dengan mim itu dari mudgham, dari nun sukun atau tanwin, bukan dari mim. Dengan alasan bahwasanya gunnahnya nun atau tanwin itu lebih jelas ketimbang mim. Wa'lam anna nun sakinata ketahuilah bahwasanya nun sukun ma hadhil ahrufil arba'ati ketika bersama dengan salah satu huruf-huruf yang empat ini la tudgham la tudghamu tidaklah diidghamkan illa idza kanat mutatarrifatan melainkan jikalau terbukti nun sukun tersebut adanya di akhir ya. tadi ketahuilah bahwa nun sukun ketika berjumpa dengan salah satu huruf yang empat ini yaitu yamnu tidaklah didomkan melainkan jikalau terbukti jikalau nyata nun sukunya itu berada di akhir mutatorrifatan di akhir kata tidak di tengah bi antakuna mutatorrifatan yaitu bi antakuna akhir kalimatin dengan nyata sinun suku tersebut adanya di akhir kalimat itu namanya mutatarrifah nun sukunya berada di akhir kalimat di akhir kata wal harfu awwala alladhi taliha dan huruf idghamnya adalah huruf yang pertama yang menyertainya. Ya. Huruf pertama taliha yang menyertainya. Jadi nun sukun berada di kata sebelumnya, huruf idgham berada berada di pertama huruf yang setelahnya yang menyertainya. Seperti man dengan yakul. Man yakul maka nun sukun berada di akhir kata man kemudian yaqul ya berada di awal kalimat yang menyertai nun sukun itu ya di, di awal adanya huruf idgham amma idza kanat mutawassitatan adapun jika ternyata jika terbukti nun sukun tersebut mutawassitatan adanya di tengah kata kalau adanya di tengah kata biangkana min kalimatin dengan nyata terbukti keduanya yaitu nun sukun dan salah satu dari huruf idgham tersebut min kalimatin termasuk dari satu kata termasuk dari satu kalimat satu kata antara nun sukun dengan huruf idghamnya dia satu kata bukan berbeda kata fa innaha tudharu maka nun sukunya ini diidharkan. Ya. Jadi, kalau nun sukun dengan huruf idghamnya ini termasuk dari satu kata, bukan berbeda kata, maka diidharkan. Dan sudah kita lewati namanya idhar wajib atau idhar mutlak. wila ذلك وإلى ذلك أشار الناظم بقوله maka meninjau kepada kaidah ini tadi kapan nun sukun diidghamkan dan kapan tidak asyara nadimu an nadhim pemilik bait syair mengisyaratkan biqaulihi dengan ucapannya illa idza kana bi kalimatin fala tudghim ka dunya thumma sinwanin tala ini illa kecuali idza kana jikalau nyata nun sukun dan salah satu huruf idgham bi kalimatin termasuk dari satu kalimat termasuk dari satu kata fala tudghim maka jangan diidghamkan kalau nun sukun dengan huruf idgham dia termasuk dari satu kata tidak berbeda tidak yang satu di akhir dan satu di awal maka apa fala tudghim jangan engkau idghamkan ke dunia seperti dunia nun sukun dengan ia apakah berbeda kata dun dengan ia tidak tapi dunia ternyata satu kata maka apa tidak diidghamkan ya, karena nun dia bukan berada di akhir kata dan ya bukan berada di awal kata tapi dua-duanya ternyata adalah satu kata maka jangan kau idghamkan summa sinwanin intara kemudian mengikuti kepada kaidah ini yaitu tidak diidgomkan karena termasuk satu kata sinwan sinwan itu bukan dari sin dan wan tetapi satu kata ya tetapi dia satu kata nun dan waw ini rangkaian satu kata jadi sinwa bukan berbeda bukan nun berada di akhir dan waw dia ada di awal tidak maka yang sejenis ini jangan diidghamkan bahkan apa wujubul idhar wajib diidharkan ada pertanyaan sampai sini atau belum paham sudah kita bahas yang tidak boleh didegomkan karena termasuk dari satu kata hanya empat kata saja di dalam Al-Quran ya. di antaranya ini yang disebutkan dunia dengan berbagai macam ayatnya karena dunia banyak di berbagai macam ayat kemudian sinwan pun sinwan hanya di satu ayat saja di Ar-Ra'du ayat yang keempat Sinwan hanya di Ar-Ra'du ayat yang keempat saja. Kemudian dua temannya Bunyan. Bunyan pun dengan sesuai tempat-tempatnya yang sudah kita lewati di Asraf dan juga at Ya, ada pun Qinwan pun hanya satu dalam Al-Qur'an. Ya, di surat Al-An'am ayat ke berapa yang ingat 90 9 Hanya saja sinuan ada dua ya. Di ayat 4 tetapi ada dua Dua kali Di ayat yang keempat Di surat Ar-Ra'du Disebutkan dua kali sinwanun ghair sinwanin ini hanya empat kata dan sebagiannya yang dua di tempat-tempat yang berbeda. قوله إلا إذا كان بكلمة فلا أي إلا إذا كان المدغم والمدغم فيه في كلمة واحدة maksudnya kecuali apabila nyata antara mudgham nun sukun atau tanwin wal mudghamu fihi dan huruf-huruf idgham dari ya, mim, nun, waw fi fi kalimatin wahidatin termasuk dari satu kata fala tudghim. Jangan kau idghamkan. Ya, kalau ternyata antara mudgham dengan mudgham fihinya termasuk dari satu kata maka jangan kau idghamkan bal yajibul idhar bahkan yang wajib untuk diidharkan yang wajib untuk diidharkan sehingga dinamai oleh mereka para ulama sebagai idharul wajib atau idharul mutlak karena di adami qayyidin tidak ada ketentuan sehingga mutlak berbeda dengan idhar halti karena ada ketentuan idharnya apa halti di huruf-huruf tenggorokan Berbeda juga dengan idhar syafawi karena ada ketentuan iya. di bibir idharnya. Tetapi ini mutlak, tidak ada ketentuan di mana idharnya. Lialla taltabisal kalimatu bil muta'afi. Kenapa harus diidharkan ketika nun sukun berjumpa dengan salah satu huruf idgham di satu kata supaya tidak rancu, tidak tersamarkan dengan kalimat yang mudhaaf. Ya. Supaya tidak dikira kata itu mudhaaf seperti madda. Ya. Ya muddu. Sehingga kalau kita membaca duya berarti apa? Seolah-olah mudhaaf. Ya. Ada dua kata yang sama pada kalimat itu. Ya. Dua kata yang sama di satu kalimat itu disebut mudhaaf, double. Mudhaaf itu double. Doublenya dua kata eh, dua huruf yang sama. Mudhaaf yaitu doublenya dua huruf yang sama di satu kata. Seperti madda asalnya apa? Madada kemudian apa digabungkan diidghamkan jadi madda hilang satu maka kalau dunia dibaca duya berarti ada huruf yang hilang dan ada huruf yang double mereka akan mengira ianya double demikian pula ketika mereka membaca siwan berarti seolah-olah wawunya dua atau kiwan atau buyan Ya, nanti sebagian orang mengiranya itu adalah mutaaf. Ada dua huruf yang sama dalam satu kata itu. Dan mutaaf wahwa ma takarrara ahadu usurihi. Mutaaf adalah huruf yang berulang-ulang takarrar. Huruf yang berulang-ulang ahadu usurihi salah satu huruf pokoknya Ketika ada salah satu huruf pokok dari kalimat tersebut yang diulang-ulang, maka itu namanya mudhaf. Double. Itu definisi mudhaf. Ya. Mudhaf itu mata karara ahadu usulihi. Huruf yang berulang-ulang. Jadi salah satu huruf pokoknya ke dunia, Seperti dunia Juga sinwan Dan juga kinwan Ya na'am ya, yang 99 Di sini contohkan unwan Unwan ada di Al-Quran Di sini zahirnya cuma contoh saja ya. Unwan dicari ada tidak unwan dan at'am jadi para ulama kebanyakan menyebutkan cuma empat sehingga unwan ini bukan dari Al-Quran hanya contoh saja contoh dan dijelaskan oleh Abdullah di sini illa idza kana ay eh, al mudghamu wal mudghamu fihi bi kalimatin bi kasril kaf bi kil matin. Asalnya apa? Kalimat asalnya. Bi kalimatin. Ya. Tapi apa dalam bait syair bi kilmatin diringankan. Sehingga di sini apa dikasrohkan kafnya. Dan juga apa? wafat hiha boleh juga difathahkan bi kalimatin ma'asukunil lam. Ya. Fihima dengan disukunkan lamnya pada kedua-duanya boleh juga bikilmatin atau bikalmatin ketika kafnya di kasroh atau di fathah lamnya boleh disukun ya. bikilmatin atau bikalmatin dan yang ketiga bikalimatin lamnya diharokati kasroh hmm. berarti ada tiga bacaan ya kilmah, kalmah atau kalimah. Faidah. Eh, kalimah ada tiga bacaan. Bisa kilmah, kalmah atau kalimah. Seperti kalam bisa kalam, kilam, kulam. Ada tiga juga. kalam huwa al-lafdhu al-murakkab mufid Itu bisa al-kalam, bisa al-kulam, bisa al-kiram. Cuman kalau dalam hal ini maknanya beda. Ya. Ya. Kalau kilam maknanya bukan kalam, kulam juga maknanya bukan kalam. Hanya saja datang dengan tiga harokat dan tiga makna yang berbeda. Eh fi kalimatin. Maksudnya fi kalimah sama. Kilmah atau kalmah. Fala tudrim jangan kau gunakan atau fala tudrim jangan digunakan. Fala Tudrim Jangan kau gunakan. Ya anta. Sini anta. Ya. Jadi jangan dibaca fala tudghim. Jangan digunakan. Tapi apa? menurut Ad-Dabba ini anta fala tudghim kamu jangan menggunakannya bal yajibu alikal idharu bahkan wajib bagimu untuk mengidharkannya ya. anak-anak nanti ketika menghafal illa idza kana bi kalimatin fala tudghim jangan tudghim ya. karena anta bermajhul Li'alla kalimat kalimatu bil mudha'afi. Tadi sama alasannya supaya tidak terancukan tersamarkan dengan kata yang mudha'af. Wa huwa matakarrara ahad usulihi ka hayyan wa rumman. Hayyan dan rumman berarti yaknya dua kali asalnya. Jadi pula rumman mimnya dua kali. Wal waqi'u min dzalika fil Qur'ani arba'atun. Dan yang terjadi dari hal itu di dalam Al-Qur'an cuma empat saja. Empat kata saja. Wadadi ke dunia, thumma sinwan wakinwan, qinwan Tempat-tempatnya sudah antum lalui. Wa qawluhu tala ay tabi'ahu fil hukmi. Tala yaitu apa tabi'ahu fil hukmi mengikutinya mengikuti hukum dunia dan sinwan dari harus diidharkan tapi fil hukmi itu mengikuti hukum dunia dan sinuan, yaitu harus diidharkan jangan engkau idghamkan li'annaka idza qulta dikarenakan kalau engkau mengatakan ad-dunya wa sinwan bil idgham ya duya siwan dengan idgham maka apa I'ta iltabasat walam yufarriqu sami'u akan tersamarkan terajukan sehingga asami orang yang mendengar tidak mampu membedakan baina ma asluhu nunu wa ma asluhu tadhaif mana yang asalnya nun dan mana yang asalnya tadhaif huruf yang dobel gitu. kalau kita mengatakan duya atau siwa yang mendengar tidak mampu membedakan apakah asalnya itu dari nun atau dari huruf yang sama ya ataupun waw falam yu'lam annahu minad dani sehingga tidak diketahui bahasanya hal itu minad dani dari kata dani dunia ya dani dunia karena rendah atau dekat dan juga dari sinwin atau sinwin o minad di wasiu ya. tidak akan diketahui apakah dunia itu dari kalimat dani dan sinwan dari kalimat sinui atau dari kalimat adi dan juga asiu ya. ketika diidgomkan tetapi ketika diidharkan oh jelas berarti dunia itu dari kata dani ya. kemudian sinwan dari kata asinu Ikhwati fillah. Wallahu taala alam Yang belum paham sampai sini? Atau ada yang tanyakan? Faham semua? Di murojaah. Di di hafal harapannya antum selesai dari kitab ini nanti bisa mengajarkan kepada setelahnya ya. kepada orang-orang yang datang kemudian kemudian kemudian kemudian seperti pelajaran di majelis Syekh Mukbin dan masyayikh kita yang lainnya ya. mereka mengajarkan kepada orang-orang pertama orang-orang pertama tersebut nanti apa bisa mengajarkan kepada orang-orang yang berikutnya artinya apa tidak modal lewat Hmm. Tapi apa dia bisa mengambil faidah dan bisa mengajarkannya ya. kepada teman-temannya atau yang lainnya. Jadi ada senior ya, yang dia bisa mengajarkan kepada juniornya atau bahkan apa dari murid-muridnya itu antum lihat mustafidin banyak yang mereka mustafidin sehingga apa mengeluarkan para masyayikh ya, para syuyukh itu akibat apa? Kejelian dan ketekunan dalam mereka mempelajari ilmu. Ya. Dari Syekh Mukbil rahimahullah taala. Ya. Sehingga ketekunan dan kejelian itu ya, terkeluarkan para masyayikh, para mustafidin yang mereka bisa mengajarkan ilmu-ilmu yang mereka dapati dari syekhnya ikhwan sehingga para rojiul di meroja ya. didalami dipelajari dan tentunya ya puncak dari ilmu ini yaitu tiada untuk membantu kita ya, dalam memperbaiki ya, dari hukum-hukum bacaan Al-Quran kita ya. Allah Ta'ala alam bisawab wa waqana Allah wa iyakum lima yuhibuhu Allah wa والحمد لله رب العالمين